berkata dan berbuat. Jangan buat dulu nanti bikin masalah. Ustaznya payah jawab jadinya. Nak dijawab tidak sah, kasihan. <laughs> Nak dijawab sah, berdosa kita. Gimana caranya? Sama kemarin jemaah, Ustaz, saya sudah sampai ke Indonesia tapi belum tahu wadah ya. Gimana caranya? Nah, lah bapak bayar ini, bayar dam. Tidak ada duit, Ustaz ya. Lalu nak ngemis ke saya, saya juga ada duit. <laughs> Jadi sebelum berbuat ditanyakan dulu. Dan tanyakan itu bukan hanya sekedar tanya boleh tidak bolehnya. Ini ada dalilnya atau atau tidak? Oh ada dalilnya. Di mana? Sahih atau tidak? Nah, juga dalil tapi hadisnya tidak tidak sahih. Makanya memang perlu kita belajar. Belajar lebih banyak karena memang kita sudah terlanjur Islam ini dibawa ke Indonesia oleh para pedang. pedang. Sehingga asas-asas prinsip ilmunya belum begitu pokok Sampai hari ini mohon maaf sebesar-besarnya Pak, berapa banyak kawan saya sesama ustaz dari pesantren dulu, saya tanyakan sudah berapa kali ustaz menamatkan Sahih Bukhari ayatul Qur'an ustaz. Nah, kitab Imam Syafi'i kok kali baca alun pun wa dapat pun belum pernah dipegang. Kita Imam Nawawi kuli cuma baju. Gitulah. Dan kita sudah terlanjur jadi mufti. Jadi ustad atau guru besar. Sehingga mau tidak mau harus berani ngomong ber. Ya mau tak mau harus berani bermulut. Ya karena sudah jadi orang besar mulutnya harus harus besar. Jadi harus itu makanya kita memperlukan belajar. Mohon maaf ini ya, sebesar-besarnya. Justru kita lebih banyak membaca buku pemikir daripada buku ulama. Padahal ilmu itu ada di bukunya ulama, ulama bukan di buku pemikir. Pemikir itu ilmunya sambil merenung aja, kira Pikiran-kiranya tulis, kiranya tulis. Nah ini bagus rangkai-rangkai itu bersatu. Dia punya modal pandai bahasa Arab dikit ya, dirangkainya ini doa ini, ini doa ini, ini doa ini. Padahal tidak pernah disuruh oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia punya nama, punya pengaruh, akhirnya punya jemaah dibuat pula oleh kaum muslimin. Akhirnya ditransfer ke berbagai daerah. Mungkin produknya Aceh, mungkin produknya Medan, mungkin produknya Jawa. Standarnya SN. SN SNI. Kita e. agamanya tidak ada standar SN, e. ISO saja tidak laku. Beragama ini standar SNI tidak laku, ESO tidak laku. Yang laku adalah standar Allah. Allah Ta'ala. Karena dengan dialah adanya agama ini. Agama kita agama samawi, Pak. Agama langit, bukan agama bu, bumi. Agama kita diturunkan, bukan hasil kreativitas Nabi. Nabi tidak ada akhirnya kecuali menyampaikan dan menjelaskan. Menyampaikan dan menjelaskan. Itu pun penjelasannya dari Allah juga datangnya melalui hadis Nabi Alaihi Wasallam. Barangkali demikian, saya tidak ada yang perlu dipertanyakan. Iya kan? Ya malam dah. Kasihan saya. ya. ya kalau nak ada pertanyaan nanti lah. Ya kalau masih ada kesempatan lain. Kalau ada pertanyaan, nanti tertahan-tahan pula ya. Silakan satu pertanyaan. Nah, silakan. อย่างอย่างนั้นสัตว์นิพพานเนี่ยโยมฮะสดแล้วที่นีอ sentido, porque tem tá um Ustaz, memang yang asli itu yang lama-lama. Yang tahan itu yang lama. Sekarang ini banyak yang recycle. Iya daur, daur ulang, tak tahan lama pak. Walaupun punya merek SNI, saya beli kipas standar nasional Indonesia karena ingin harganya murah. Ya mudah-mudahan karena sudah SNI, ya lumayan lah satu tahun lumayan, tidak sampai seminggu dapat. Tidak boleh batam. Jadi oleh sebab itu, makanya standar kita bukan Arab Saudi ya. Standar kita adalah Rasul, Rasulullah SAW. Nah, gimana cara mengetahuinya? Kita kumpulkan hadis-hadis tentang sholat Nabi SAW. Loh, kenapa? Karena Nabi suruh kita sholat sesuai dengan bentuk dia. Upaya lama kerjanya Ustaz. Nanti saya tidak bisa ngajar saya nanti tidak bisa kerja. Ya, makanya tanya sama yang yang sudah mengerjakannya. Tapi yang kerjakannya itu berbeda-beda. Berbeda? Beda bingung kita. Cari yang mereka yang senantiasa mendukung, menghukum dengan sunnah. Yang dia kalau dengar sunnah gembira dia, kalau dengar selain sunnah sedih dia. Sebaliknya ada yang kalau dengar sunnah cemburuk dia kalau dengar selain sunnah. Nah, ini baru dia. Ini baru oke lah kalau begitu kan. Ya. Jadi kaum muslimin muslimin Nah, siapa-siapa imam sunnah kalau nak yang lama-lama ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad. Ya. Kalau yang nak baru-baru misalnya ada Syekh Al-Albani yang memang dikenal dengan keteguhannya dengan sunnah. Dia kalau dengar nama selain sunnah marah besar dia. Berarti kalau dia kerjakan, insya Allah itu adalah sun, sunnah. Ya. Walaupun beliau juga sebagai manusia ada ijtihadnya yang salah, tetapi salahnya dari 10 ribu salah 10 kan tidak banyak dia. Ya. Dari 10 ribu salah Oke okay lah dari 10 ribu Salah 300 banyak 0,03 persen banyak loh. Hah? Banyak juga ya. Baik, makanya mungkin bayar zakat 0,5 persen berat juga karena banyak. Ya kaum muslimin dan muslimat yang semuanya. Jadi kita lihat orang-orang yang teguh dengan sunnah. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, seperti Syekh misalnya uh, Muhammad bin Saleh bin Tapi kok orang Arab Saudi semua Ustaz? Orang Arab semua bisa cari orang Mesir juga ada misalnya Syekh uh, siapa orang Mesir Hah? Abu Sarhoi Huwaini ada Mustafa Al-Adawi ada Muhammad Hassan dan sebagainya Wahid Salam dan sebagainya silakan oh, orang Mesir kan sama juga punya orang Saudi juga aja nih orang Maroko ya, jadi orang Maroko yang memang mendukung sunnah bukan mendukung selain sunnah kan jelas itu kalau dia bilang sunnah tapi dicarinya yang tidak sunnah berarti tidak dukung tidak dukung sunnah maka cari yang sunnah misalnya ada Muhammad bin Amin Musa bukan sunnah sebagainya oh itu kan orang Arab semua sana lah bahaya kita nih tidak mau lagi bunuh semua orang Arab ya. ini tidak parah nih sakitnya ini nah, carilah orang Amerika orang Amerika yes oke okay, no problemnya buatlah semua katanya Nah itu kita dapatkan. Makanya siapapun yang keluar dari Amerika belajar agamanya, rata-rata no problem Jangan heran karena orang orang itu sukanya gitu. Kalau kita sudah bilang no problem semuanya, ujungnya nanti problematika. Ujungnya timbul problematika umat yang tak bakal selesai. Karena apa? Karena jalan sudah mati Jelas tuh? Nah, belum jelas berarti itu. Ya, belum. Jadi standar kita Rasulullah. Gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya apa jawaban pendek? <laughs> Kalau sedang 45 menit. Ini serius nih. Pendek aja nih ya. Pendek aja. Nggak serius ini kalau sudah 45 menit. Karena saya pernah ditanya, kenapa saya tahu waktunya? Saya pernah ditanya oleh Pak Ismail Subo, kenapa? Nah, kenapa Ismail Subo? Ibunya Ibu Sertina. Itu dibuka tentang zikir juga. Saya lihat jam, Bapak siap tidak mendengar jawaban saya? Kalau tidak siap, saya tidak jawab. Kalau siap, saya jawab. Bolanya panas katanya, siap Ustaz. <laughs> Jemaah, siap. Janji nggak marah? Janji nggak Saya jawab, Itu waktunya sekitar 40 menit Pak. Itu jawaban sedang. Jawaban sedang. Kalau mau sedang, saya lanjutkan. Pendek aja. Pendek. Baik, jawaban pendek dan sangat pendek sekali. Bahwa Nabi Alaihissalam sebelumnya Allah Subhanahu Wa kita banyak berzikir. Di antara zikir yang akbar itu adalah setiap selesai sholat. Nah, dari sekian banyak hadis tentang zikir dan doa, jumlahnya ribuan hadis tentang zikir dan doa. Alhamdulillah, yang sorih dan sahih, Nabi tidak pernah berzikir bersama-sama. Tapi sama-sama berzikir selalu begitu. Beda antara sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Nabi selalu sama-sama berzikir selesai sholat. Baik zikirnya itu duduk maupun sambil berdiri atau sambil berjalan karena Allah bolehkan selesai sholat boleh ber Basmallah qiyaman wa junubukum wa junubikum. Kalau sudah selesai sholat kalian, berzikirlah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan ber berbaring. Nah, ini balik lagi nih pak. Ini kalau saya panjangkan dikit nih, ya tidak bisa dikiaskan pak zikir kita kepada Allah dengan adab kita kepada manusia. Kadang-kadang kan kita begini beranalogi kalau dengan Allah kan masa dengan apa kalau kita berdoa minta kepada pejabat masa kita sambil-sambilan ya harus melalui orang dekat ya kadang-kadang kan tidak bisa dikiaskan pak pasalnya kalau bapak pergi menghadap apa ah, pak gubernur sambil berbaring begini pak boleh tidak saya minta boleh nggak boleh nggak tapi pada Allah sambil bareng ini boleh nggak boleh kan boleh nggak atau gitu loh Asia ah, ambil bantal baring duluan pak <laughs> saya ada permohonan nih pak disepak nih pak nanti tapi sama Allah mana enggak sambil telentang ini ya Allah ini bagi yang bujang ya ya Allah kapan saya menikah <laughs> boleh boleh kan makanya tidak bisa kias pak menganalogikan Allah dengan makhluk qiyasun ma'al farid batil fasidul i'tibar tidak bisa dipakai itu kias makanya agama ini da, makanya kita contoh aja lah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai masalah maka Nabi alaihi salatu wasallam selalu sama-sama berzikir dan sama-sama berdoa tapi mohon maaf saya tidak menemukan dalil yang sahih dan sorry beliau berdoa dan berzikir bersama bersama-sama. Itu jawaban pendek. Ya, jawaban pendek. Buktinya doa-doa yang beliau baca rata-rata bersifat mufrad, kata tunggal. Kata tunggal misalnya as astaghfirullah. Apa artinya? Saya minta ampunan kepada Allah. Perlu diumumkan itu? Perlu diumumkan pakai mikrofon? Saya minta ampun pada Allah katanya. Kan tidak pas itu kaum muslim. Tidak pas kan? Makanya Nabi membaca dengan suara suara ini. Dan dia berdoa itu. Allahumma inni a'udhu bika. Ya Allah aku minta perlindungan kepada aku juga. Kalau dia doa aku masa diaminkan sama jemaah? Eh, B, kami kok tidak dibawa tadi? baca Allahumma nastaghfirullahal azim kan ada ya. Selalu astagfirullah. Besok kalau ada imam yang bilang astagfirullah keras-keras, "Bang, kami kok nggak dibawa itu?" Harusnya nastagfirullah. Nastagfirullah. Ya enggak apa-apa, silakan aja. Tapi bawa jemaah ya. Ini ya, karena alasannya ada hadis palsu dan ditemukan juga dalam buku hadis palsu mengatakan termasuk imam zalim kalau berdoa sendiri-sendiri tidak bawa jemaah itu hadisnya palsu tidak ditemukan juga dalam hadis palsu. Ya, palsu buatan Indonesia namanya, SRI juga. Ini hak kita hadis palsu, itu tidak ditemukan gitu. Jadi termasuk imam yang zalim kalau berdoa sendiri. Nah kalau dia bilang nanti astagfirullah, man, ingat kita dong gitu, ingat, ingat kita, kita sama-sama nih satu satu mobil ini. bahwa juga kita harus berubah nanti sifatnya semua. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim alladzi Walaupun sebenarnya alladzi la ilaha illallah ila la ilaha illallahul hayyul qayyum itu bukan selesai sholat, bukan selesai sholat. Ini banyak juga dirangkai-rangkai dari bahan-bahan yang yang lain. Jadi memang kadang-kadang bahan untuk atap dipasang untuk fondasi. Itu yang masalah kadang-kadang. Karena apa? Karena konsultan pengawasnya lalai. Si konsultan pengawas lalai. Kontraktornya suka nih, <laughs> suka nipu gitu. Itu masalahnya. Ini kontraktor. Iya, konsultan kan sering disogok sama Usah-usah disogok dengan amplop kan. Jadi kita tak berani menjelaskan yang salah itu. Akhirnya kontraktornya nakal. Kontraktornya nakal bahan atap dipasang untuk fondasi, maka tak kuat fondasinya. Jadi semua doa-doanya siwat yang murah. Lalu ada memang ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas yang menjadi subuhat bahwa Nabi berdoa satu berzikir dengan suara tinggi yaitu Abdullah bin Abbas kunna na'lamu intihaa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salati Rasulillah bitakbir kami mengetahui selesai sholat Nabi itu dengan suara tak tak sekarang pertanyaannya, dia menyebutkan selesai sholat. Nabi selesai sholat bertakbir. Dan dia jawab. Nabi selesai sholat Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu Gitu kan kalau memang begitu kita buat nanti. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul? Ya laksanakanlah tidak apa-apa kalau itu dijadikan dalil. Makanya kita dalam menafsirkan hadis seperti yang saya bilang tadi, jangan ambil kamus Mahmud Yunus. Itu bukan secara hadis. Buka buku Fathul Bari, buka juga Himdatul Khari, buka juga Al-Kawakibud Darari, buka juga kita eh, eh, apa namanya? Al-Kawakibud Al-Kawkabud Durri dan seterusnya. Buka kitab itu, akan ditemukanlah syarah yang sebenarnya seperti yang dinukil oleh Al-Biqai dalam kitab Inaratul Fikri, Fima huwa sahih min tariqati Apa katanya? Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat biasanya mengucapkan istighfar tiga tiga kali. Maka oleh sebab itu tidak satupun pencara hadis mengatakan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat normal. Sholat yang biasa, yang biasa. Maka ta'ayyana hamluhu ala sholatil khawfi fil ghazwi maka wajib ditafsirkan bahwa sholat yang dilakukan itu dengan takbir itu adalah waktu sholat khawf yaitu ketika peperangan karena tak sempat lagi pikir panjang panjang dan hikmahnya adalah mengucapkan takbir itu untuk menggertak musuh Eh, kalau nanti misalnya dalam sholat perang kita jihad nanti ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar tidak apa-apa cuma ini hadisnya. Tapi ya dalam suasana normal kita tidak membaca takbir dan suara Nabi tidak pernah didengar oleh jemaah kecuali yang dekatnya saja. tuh itu jawaban ben pendek sekali. Jawaban pendek sekali. Pasalnya saya punya majelis di tiap Mumbai sudah dua tahun lebih tentang masalah zikir belum selesai separuh. ya bikin doa dan zikir itu setiap subuh ganjil setiap minggu hari minggu minta jawaban sedang ketika saya ke dulu, Alhamdulillah kami baru selesai jam 12 Dari lepas maghrib Besok subuhnya saya lihat pula ya, Jadi sampai di sini jam 2 lewat Tidur sekejap Bangun lagi jam 4 berangkat lagi Lonjam dibuat Saya payah jadi ustaz usah jadi ustaz ya. Kalau tidak mau lotir-lotir, tidak mau lonjat-lonjat, tidak mau benar-benar, ya. belum lagi nanti kita dalam pikiran kita yang kita sampaikan yang benar ternyata ada juga salahnya atau ada yang nak menyalahkannya atau setidaknya ada yang akan membuangkan isu-isu yang tidak sehat tentangnya itu banyak makanya senantiasa saya kalau dalam dalam apa itu saya rekam dulu karena banyak orang yang membuat sesuatu yang saya tidak katakan, saya katakan. Ya. Dan yang masih yang sering itu bukan orang biasa, tidak jarang pula ustaz atau menganggap diri sebagai ustaz. Saya pernah datangin, datangin ustaz besar sekali. Ustaz besar, semua rekamannya. Ini ustaz, ustaz kan bilang begitu. Ini rekamannya, tolong dengar. Tidak mau dia dengar. Nah, dia payahnya gitu, tidak mau dia enggak. Iya. Yang penting kamu mengatakan gitu katanya. Ya iya. ini, ini saya sudah boleh katanya. Ini yang namanya itu tetap kambing walaupun terbang. Tetap kambing walaupun terbang. Saya tunjukkan ini rekamannya. Atau kalau Ustaz bersedia, besok tanggal sekian saya ada kajian tentang masalah ini. Tolong Ustaz hadir. Nanti ongkosnya saya bayarkan. Enggak juga mau. Ini yang masalahnya. Diajak ketemu, berdialog, tidak siap, dan ketika di belakang ngomel itu sudah saya ceramah itu di Islamic Center Madinah di Islamic Center Kabupaten itu saya rekam di samping rekaman markas saya juga punya rekaman pribadi saya putar lagi di rumah kadang-kadang pas pulang kan lumayan untuk satu jam setengah hari yang kenangan baru selesai pulang satu menyimaknya ada kira-kira sesuatu yang tadi salah saya omong misalnya atau perlu diluruskan pengertiannya. Nah itu pentingnya ke mereka. Nah tidak lama tiga hari setelah itu dapat berita Ustaz itu ngomong begini-begini tentang saya. Saya datangin ke rumah. Saya buat rekamannya ini tolong dengan Ustaz. Yang penting kamu katakan itu saya tidak perlu rekamannya. Iyalah. Kalau gitu ya mau boleh buat. Ini kayak ambil Tungkufil sebelum masuk Masih Islam tadi dia tidak mau mendengar, mendengar gitu. Yang penting kamu ini penyihir gitu aja kita ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT ya enaknya memang kalau sesuatu kalau sudah bertemu khususnya di rumah Allah bisa semua dilurus. ya kita serahkan ke Allah dan Rasul aja kan tidak ada yang dirugikan kan serahkan kepada Allah dan dan Rasul bukan serahkan kepada Ustaz Dasman tidak mohon maaf saya bapak jangan ikut saya ya ini kalau salah saya tolong jangan ikut jadi beban saya nanti besok saya jadi saksi, habis itu jadi tersangka. Ini mau maaf, saya tidak ingin Bapak, seperti kata Imam Syafi'i Saya ingin ilmu ini diambil dari saya Tapi jangan dinisbatkan ke saya Jangan gara-gara ilmu saya Demi Allah, jangan Tapi kalau yang saya sampaikan itu Demi Allah dan Rasul Sesuai pemahaman Nabi dan sahabatnya Ikut Kalau ada nanti salahnya Ternyata sahabat memahami tidak seperti Ustaz Misalnya Nah ikuti yang itu, jangan saya karena saya tidak mau jadi tetangga nanti. Karena di hari kiamat tuh Pak, Ustaz ini paling banyak masalahnya. Paling banyak berarti hati Pak. Apalagi kalau banyak pengikutnya. Makanya kalau tidak jadi Ustaz itu jangan cepat-cepat keluarkan SK-nya dulu ya. Kayak Imam Malik dia baru bersedia di Ustaz sebanyak 70 orang fuqaha Madinah merekomendasinya baru dia mau jadi mukmin. 70 orang fuqaha kita baru sepertujuh pemikir yang merekom kita. Inilah bukti yang sebenarnya. <laughs> ya Allah. Ya. Yang lain jangan dengar ya. Bahkan tidak jarang pula saya dengar Ustaz saya tidak bertanya Ustaz Tapi saya bertanya sama Ustaz Dasmer kan Kamu tanya sama dia, dia tidak tahu mikir Dia tidak tahu mikir, tanya sama saya katanya Saya yang tahu Yang lebih tahu, ya Allah ini akhlak seperti ini tidak ada di zaman sahabat ini. Mereka justru kalau ditanya, tanyakan Ustaz itu dia lebih paham. Tanya lagi, tanya Ustaz itu dia lebih paham. Akhirnya balik lagi ke Ustaz yang pertama. Ustaz, semua tidak ada yang jawab katanya Ustaz yang paling paham katanya. Nah, barulah baru dia jawab. Ya, kalau begitu oke lah, kalau begitu. Oke lah kalau begitu akhirnya dia jawab. Begitu takutnya orang dulu. Kalau sekarang enggak, kalau ditanya semua saya Arab, kok tanya sama dia? Tahu nggak dia tempat Madinah itu ya? Orang Madinah itu sesat kan Ya Allah, orang Madinah sesat. Nabi bilang iman itu kembali ke Madinah. Nabi bilang dalam hadis sahih innal iman la ya'rizu ila madinah kama ta'rizu hayat ila juhriha. Iman itu di saat banyak fitnah di luar kembali ke kota Madinah. Madinah seperti kembalinya ular ke sarangnya. Lalu orang Madinah sesat. Masuk akal loh. Ya, atau bolehlah sesat, tapi mungkin yang di luar Madinah lebih. ya, kalau yang Madinah itu kan sesat di luar tentu lebih. Nabi yang ditinggal di Madinah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ditegakkan di Madinah itu adalah bukan perkataan Syafi'i, bukan perkataan Hambali, bukan perkataan Maliki, tapi perkataan Nabi. Tapi perkataan Nabi Alhamdulillah kami diajarkan membahas seluruh mazhab kecuali mazhab Syiah. Kecuali mazhab Syiah karena tidak ada bukan. Ya. Kecuali mazhab Syiah seluruh mazhab mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Al-Zahiri semuanya kita bahas dan kita diarahkan untuk mentarjih yang dalilnya paling kuat. Kalau sama-sama kuat, adu kuat. Sama-sama kuat ya berarti kita nego aja kalau ada yang amalkan begini silakan. Yang amalkan begini silakan. Misalnya ini, nak jahar bismillah silakan. nak sir bismillah silakan. Jangan pula begitu. Misalnya sebelum saya jadi imam besar di Islamic Center Mangkinang itu, siapa yang tidak mau jahar tidak boleh jadi imam. Berarti sempit jadilah. Sempit lah. Saya pendapat pribadi saya yang mengatakan sir lebih kuat dalilnya. Lebih pas untuk diamalkan. Tapi siapa yang mau jahat silakan, silakan dan buat sendiri. Yang paling jahat bisa saksi nanti. Itu aja. Makanya imam kami empat, dua sir, dua jahat, dua jahat silakan. Tapi kalau untuk doa rame-rame gimana? tolong cari dalil dulu. kita jumpa nanti bawa saya kalau betul benar dalilnya dari Nabi, saya pertama nanti launchingnya. <laughs> saya pertama launchingnya, karena saya mau besarnya. Tapi kalau sah belum antum temukan, tolong ditahan dulu, tolong di ditahan dulu karena itu hukumnya su sunnah. Kalau Bismillah itu dalam sholat, jangan sampai tinggal mulai ya. Nah, dalam sholat tidak bisa diundur-undur Tapi kalau zikir ini boleh deh boleh diundur dulu yang pasti aja lu diamankan, yaitu disir, disir. Wallahu Ini panjang juga tuh dunia. Ya. Makanya bertanya. Dari awal saya bilang jangan bertanya gitu. saya ini pantang ditanya. Iya, ibarat apa? Ibarat penjualan kalau ditawar diborong itu masalahnya. Yang terima kasih ya. cukup demikian dulu dan saya mohon sebesar besarnya kalau ada yang kurang tambah tambahkan nih. Ya. Kalau ada yang berlebih, bawa semuanya pulang. Kalau ada yang salah, jangan diapa. Kalau yang salah jangan di apa? Ya, cepat, cepat dilupakan. Ya, baik saya omong, baik salah ilmu, tolong cepat dilupakan. Karena saya ingin besoknya ketemu dengan bapak masih tetap assalamualaikum. Yang ini merusak kota. Jangan begitu nanti pak. Tolong mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung iya kalau kita dimaafkan gimana daripada nanti kita saling memanggil pula ya. kita kan ingin cepat-cepat masuk cepat-cepat masuk masuk juga yang terlalu banyak perkara apa? pak tolong maafkan dari sekarang ya ya kalau ada yang perlu diklarifikasi cek dan dicek insyaallah nomor saya silakan dicatat 0812 75 80 70 43 atau mau komunikasi lewat Facebook tapi Facebook saya kadang-kadang pernah sekali enam bulan dibuka <laughs> ya jarang sekali berkali maklum lah gaptek pak saya sengaja bawa ini supaya nggak dituduh gaptek jadi <laughs> ya. jadi tidak eh, begitu hobi pak untuk hatinya kadang-kadang aja dibuka SMS sering tidak masuk pasalnya HP saya canggih HP-nya sering dan penuh inboxnya. Jadi kalau ada komunikasi telepon langsung. Kalau tidak ada pulsa di miss call saya telepon balik. ya. Silakan. Kalau tidak saya telepon atau saya tidak angkat, jangan bersedih hati dulu. Pasti dalam kondisi tidak mungkin menjawab. Misalnya tadi beliau telepon saya pas lagi di WC, kenapa? Kan Pula heran kita kalau pas sudah kita tidak mampu menjawab banyak telepon. Pas lagi siap duduk-duduk nyantai-nyantai nggak ada yang telepon. Ya. Jadi mohon maaf ya. Siap maafkan tuh. Hah? Kalau enggak tak saya selesai. Kan saya tambah lagi. Ya biar enak kita. Artinya lepas saya pergi dengan hati yang suci, muka yang yang jernih.